Bismillah, Alhamdulillah, amma ba'd. Kemudian, yang berikutnya, yang kedua dari jenis-jenis kalimat adalah fi'il. Al-fi'lu huwa kalimatun dalat ala ma'nan rinat bizamanin. Fi'il adalah kalimat yang menunjukkan sebuah makna dan terkait dengan waktu baik terkait dengan waktu lampau, sedang maupun yang akan datang. Mislu, contohnya, kataba, telah menulis. koroa telah membaca. Ini bentuk lampau, yaitu fi'il maudhi. Kemudian yak tubuh sedang atau akan menulis. yak toro'u sedang atau akan membaca. Ini bentuk fi'il mudhari' yaitu menunjukkan waktu sedang atau akan. Kemudian uktub tulislah, iqra bacalah. Ini fi'il amr yaitu perintah Kemudian alamatul fi'li, tanda-tanda fi'il. Di antaranya yang pertama qad. Contohnya qad qamatis sholah. Maka kata koma ini fi'il dikarenakan qad masuk pada kata koma. Maka koma adalah fi'il. Kemudian yang kedua, asin. Yaitu yang menunjukkan waktu. Saya dhabu, contohnya. Akan pergi. Maka, sin ini menunjukkan waktu akan. Saya jiong akan kembali. Kemudian saufa. Ini juga menunjukkan waktu, akan tapi lebih panjang lebih jauh ketimbang sin. Contohnya, saufa ta'lamun. Kelak, mereka akan mengetahuinya. Jadi saufa lebih waktunya lebih panjang ketimbang sin. Kemudian tanda yang berikutnya adalah ta utaknis sakinah. Ta utaknis sakinah. Ta yaitu yang menunjukkan bahwa pelakunya adalah perempuan. Contohnya qalat zahabat maka qala ini fi'il dikarenakan ada tak taknis sakinah masuk pada kata qala. Zahabat. Ya, qala artinya telah berkata, Zahabat telah pergi. Akan tetapi pelakunya perempuan. Maka kata kola dan zahaba ini fi'il. Dikarenakan tak taknif masuk pada kata kola dan zahabat. Contohnya, qalat Aisyah. Aisyah sebagai pelaku, subjek. Ya. Maka qala masuk padanya tak taknif. Dikarenakan pelakunya adalah Aisyah, perempuan. Maka bukan kita katakan qala Aisyah akan tapi qalat Aisyah. Kemudian yang ketiga dari jenis kalimat adalah al-harfu, yaitu huruf. Al-harfu huwa kalimatun la yufhamu ma'naha illa ma'a Huruf adalah kalimat yang tidak difahami maknanya kecuali bersama kalimat tersebut ada yang lainnya. Misalnya, contohnya, min, dari, Fi di dalam summa kemudian fa maka ida apabila au atau hatta hingga atau sampai. Maka kata-kata min fi summa fa ida au hatta ini adalah huruf dikarenakan ketika kata-kata tersebut tidak bersambung atau tidak bergandeng dengan kata yang lain maka tidak tidak difahami maknanya. Seandainya kita e, dikatakan min, maka kita tidak memahaminya. Min dari kecuali apabila min bergandeng dengan isim yang lainnya. Seperti minal baiti. Berarti difahami maknanya dari rumah. Demikian untuk contoh-contoh huruf yang lainnya. Kemudian Walaisa lil harfi alamatun khosoh. Dan huruf tidak memiliki tanda-tanda yang khusus. Sebagaimana fi'il dan isim. Fi'il memiliki tanda-tanda yang khusus. Isim memiliki tanda-tanda yang khusus. Akan tetapi, huruf tidak memiliki tanda-tanda yang khusus. Kemudian, yang selanjutnya, anwa'ul jumlah. Macam-macam jumlah. Atau macam-macam kalimat. Di dalam bahasa Indonesia, kalimat. Di dalam bahasa Arab dikatakan jumlah. Yaitu ada dua. jumlah Jumlatun tun. Yaitu yang pertama jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Maka anat kotan bismin. Yaitu jumlah yang didahului oleh isim jumlah yang didahului oleh isim. Mislu, contohnya, Ahmadu Mariyutun. Ahmad sakit. Maka pada jumlah ini, pada kalimat ini, diawali dengan Ahmad. Ahmad adalah isim, bukan fi'il. Maka kalimat ini atau jumlah ini dinamakan jumlah isminya Karena diawali dengan isim. Kemudian al-waladu yaqra'ul Qur'ana. Ya. Anak laki-laki kecil itu, ya, anak kecil itu sedang membaca Al-Qur'an. Jadi, pada jumlah ini dinamakan jumlah ismiyah dikarenakan al-waladu adalah isim. Kemudian yang kedua dari macam-macam jumlah adalah jumlah jumlatun fi'liyatun. Itu jumlah fi'liyah apa itu? Maka nat masbuqatan bi fi'lin. Yaitu jumlah yang didahului dengan fi'il. Misal contohnya, Marindo Ahmadu. Marindo Ahmadu. Sakit Ahmad. Sakit Ahmad. Maka pada kata ini, bisa kita gunakan atau kita jadikan jumlah ismiyah maupun jumlah fi'liyah. Ahmadu maridun atau marido Ahmadu. Ketika kalimat itu atau jumlah itu didahului oleh fi'il, maka dinamakan jumlah fi'liyah. Kemudian contoh berikutnya, yaqra'ul waladu al-Qur'ana. Sedang membaca Al-Qur'an anak kecil itu. Jadi Yakra'u di sini adalah fi'il. Maka jumlah ini dinamakan jumlah fi'liyah. Mudah-mudahan difahami. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika. Ashadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika.